Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-262 ini, didukung oleh para pemain, Eni Pundiono sebagai Tribuana, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Dewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Novia Mandagi sebagai Raja Patmi, Yayi sebagai Kundika, Endan sebagai Mohasadi, Lili Nur Indahsari sebagai Luh Jinggan, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kendeng dan teman-temannya sudah bergabung dengan prajurit-prajurit pengawal di alun-alun. Sebentar kemudian rombongan Putri Tribuana muncul dari arah ruangan pendopo agung. Lima orang janda almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana berjalan diiringi dua belas orang dayang-dayang. Putri Tunggadewi dan Diah Wiat Sri Raja Dewi melangkah di samping ibunda kandung Diah Dewi Gayatri. Sementara itu, Luh Jinggan berjalan menjinjing sekeranjang bunga, sementara kepalanya menyunggi nampan perak yang ditutup kain sutra halus. Rombongan segera naik ke atas kereta masing-masing. Rawedeng, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk berangkat? Kami siap, Gusti Putri. Kami siap mengawal Gusti Putri dan rombongan sampai ke Desa simping. Apakah Tunggadewi dan Raja Dewi sudah naik ke atas keretanya? Sudah, Gusti Putri. Semuanya sudah naik. Kami tinggal menunggu perintah untuk berangkat. Kalau begitu, berilah aba-aba supaya kita bisa segera berangkat ke Simping. Mumpung masih pagi. Baik, Gusti Putri. Ayo, berangkat. Ayo prajurit, kita berangkat. Kita berangkat sekarang. Ayo, berangkat. Ayo, berangkat, ayo. ayo, ayo, ayo. thank you rombongan Putri Tribuana segera berangkat ke Candi Simping. Semuanya ada sepuluh kereta kuda. Sementara Rawedeng dan teman-temannya memimpin seratus orang prajurit pengawal. Mereka berkuda di sepanjang perjalanan sambil mengadakan pengawasan. Putri Tribuana dan keempat orang janda almarhum Prabu Kertara Kertarajasa Jayawardana yang lain naik dalam sebuah kereta yang ukurannya paling besar. Sementara di belakangnya, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi duduk di atas kereta yang lebih kecil. Sedangkan para dayang-dayang naik kereta yang lebih sederhana. Rombongan terus bergerak semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Menjelang tengah hari, mereka tiba di desa Bebek. Rombongan berhenti sejenak untuk istirahat Lihatlah Dinda Raja Dewi, sungguh indah pemandangan di luar istana Majapahit. Ah, selama ini kita hidup terkurung, sungguh nyaman rasanya menikmati kebebasan. Ah, ini hanya untuk sementara Yunda dewi Besok kita sudah akan terkurung lagi. Yunda dewi akan tinggal lagi di Puri Manganti. Dan aku akan hidup lagi di Sangkar Puri Madukara. Uh. Kalau saja kebebasan yang indah ini dapat kita nikmati untuk selama-lamanya. Apakah itu mungkin, Yunda? Kita adalah putri-putri kerajaan. Mana mungkin kita bisa hidup bebas berkeliaran seperti orang-orang biasa? Tapi, setidak-tidaknya kita bisa menghirup udara segar jika berjalan-jalan di luar istana seperti ini, Dinda. Sudah lama sekali kita disekap dalam ruangan yang pengap. Iya, Memang, kita tinggal di puri yang indah, di lingkungan Istana Majapahit. Uh, <sighs> tapi rupanya, pemandangan di luar istana jauh lebih indah, lebih murni dan alami. Aku sangat mendambakan keindahan seperti ini, Dinda. Memang benar, Yunda Tunggadewi. Dulu, sewaktu aku masih tinggal di Istana Wengker, aku seringkali berkuda di luar istana Aku senang sekali berkuda di sore hari yang cerah. Beberapa orang daya ikut berkuda, dan Paman Pranayam selalu mengawalku kemana saja. Uh, aku pun demikian halnya, di Raja Dewi. Sewaktu tinggal di Istana Kauripan, aku merasa lebih bebas, lebih nyaman. Tapi setelah Kanda Prabu menarik kita ke Majapahit, uh, rasa-rasanya hidup menjadi semakin sempit. Sempit dan tidak berarti. Segala gerakan kita dibatasi, diawasi. Kalau saja Kanda Prabu memberikan sedikit kebebasan, seperti ini misalnya. Sekali waktu, kita boleh berjalan-jalan di luar istana. Ah, alangkah senangnya hatiku, Dinda. Oh, kita sudah sampai di mana, Yunda? Ah, menurut prajurit itu tadi, kita sudah sampai di desa Bebak? Ah, perjalanan masih cukup jauh. Barangkali menjelang sore nanti, kita baru akan tiba di Simping. Setelah beberapa saat lamanya rombongan beristirahat, tak lama kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Ayo, langgar! Ayo jalan lagi! Ayo, jalan! Putri Tribuana kembali meneruskan perjalanan menyusuri kaki sebuah bukit. Mereka melewati beberapa buah desa seperti Wetwawadan, Pikatan, Bakul, Desa Jana Jawa, Antang, Desa Lumbang dan Buger. Dan setelah melewati desa Kamal Pandak yang terletak di sebuah lereng bukit, rombongan mulai memasuki wilayah desa Simping. Candi Simping berdiri dengan megah. Candi itu tidak terlalu besar, tapi nampak sangat kokoh dan indah. Ada perbedaan dasar antara candi-candi yang berdiri pada zaman Singasari dan Majapahit dengan candi-candi pada zaman Mataram. Orang-orang Mataram lama, sejak dimulai pemerintahan Prabu Sailendra, mendirikan candi megah dan perkasa untuk tujuan keagamaan. Contohnya Candi Borobudur dan Mendut ataupun Pawon. Mereka didirikan untuk mengangkat derajat agama sebagai pegangan hidup manusia dan bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Sedangkan candi-candi yang berdiri di zaman pemerintahan Raja-Raja Majapahit sengaja dibuat untuk meluhurkan para raja yang sedang berkuasa berikut kerabat keluarganya. Seluruh candi yang bertebaran di wilayah Jawa bagian timur didirikan untuk meluhurkan nama raja yang berkuasa pada zaman dulu. Itulah sebabnya candi-candi itu tidak begitu besar. Tapi sekalipun ukurannya lebih kecil, namun candi-candi yang biasanya untuk menyimpan abu jenazah raja itu cukup megah dan indah. Rombongan Putri Tribuana sudah sejak tadi istirahat. Para prajurit mendirikan tenda-tenda di pelataran candi. Rawedeng dan teman-temannya nampak mondar-mandir untuk mengawasi suasana di sekitarnya. Sementara itu Putri Tribuana, Putri Diah Dewi Gayatri, Putri Indreswari, Putri Mahadewi dan Putri Pratnya Paramita istirahat di ruangan candi ditemani beberapa orang dayang-dayang. Malam bergerak perlahan-lahan, sinar bulan purnama menerangi punggung bukit. Aku tidak melihat Tungga Dewi dan Raja Dewi. Di mana mereka? Mereka nampak sangat girang Yunda Tribuana, seperti burung baru saja dilepaskan dari sangkarnya. Kasihan anak-anakmu itu, Dinda Raja Patmi. Mereka membutuhkan kebebasan. Sekalipun tidak berlebihan, semua manusia butuh kebebasan. Dayang-dayang, tidak adakah di antara kalian yang melihat tungga dewi dan Raja Dewi? Barangkali Tuan Putri sedang berjalan-jalan di sekitar candi, Gusti. Apakah perlu kami cari, Gusti Putri? Sebaiknya kalian cari. Dan kau lu, pergilah mencari air bersih kami semua ingin mencuci kaki dan wajah karena debu jalanan. Kundika dan Mahosadi Dua orang dayang-dayang kepercayaan Istana Kaputren segera melangkah pergi untuk mencari Putri Tunggal Dewi dan Raja Dewi. Sementara Luh Jinggan berjalan menyusuri pagar candi untuk mencari air bersih. Kepalanya menyunggi sebuah guci dari tanah liat. Luh Jinggan semakin jauh meninggalkan pelataran candi. Dan sekarang dia mulai menyusuri jalanan kecil yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Apakah aku tersesat jalan? Tadi sore aku sudah mengambil air bersih dua kali. Di mana mata air itu? Kok tidak ada? Hmm, benar. Aku tersesat jalan. Seharusnya aku melewati jalan setapak di sebelah sana. Kembali Luh Jinggan melangkah menyusuri jalan setapak. Dari jauh dia dapat melihat prajurit-prajurit Majapahit memasang obor. Luh Jinggan merasa gembira karena dia dapat menemukan sumber mata air di sebuah pohon yang sangat rindang. Nah, ini dia mata airnya. Mengapa aku bisa tersesat? Alangkah bodohnya aku ini. Hmm, aku harus cepat-cepat mengambil air. Aku harus segera kembali. Thank Jinggan memasukkan guci ke permukaan pelik yang airnya sangat bening. Pelik ialah sumber air alam yang menyerupai sebuah kolam kecil. Sekalipun musim kemarau berlangsung panjang, biasanya sebuah pelik tetap mengeluarkan air. Lucingan sudah selesai mengisi kucinya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata mengintai dari dahan pohon yang besar. Duh Jinggan baru saja akan beranjak pergi ketika sebuah bayangan berkelebat melayang turun. Bayangan itu bergerak sangat cepat. Tiba-tiba saja Luh Jinggan sudah terguling di tepi belik. Sementara seorang laki-laki bercadar hitam berdiri di dekatnya. Laki-laki itu membungkuk ke arah Luh Jinggan. Hmm, aku berhasil menetap punggungnya. Dia tidak akan sadarkan diri beberapa saat lamanya. Nah, sekarang aku bebas mengubahnya pergi. Laki-laki bercadar itu mengangkat tubuh Luh Jinggan, kemudian menggendongnya menyusuri jalanan setapak. Tubuh Luh Jinggan tergantung lunglai di atas pundak laki-laki itu. Dari jauh nampak seekor kuda ditampatkan di bawah pohon, dan laki-laki itu meletakkan tubuh Luh Jinggan di atas punggung binatang itu. Dia sendiri kemudian naik ke atas kuda. Kau tidak usah takut, Luh Jinggan. Aku hanya membutuhkanmu sebentar saja. Nanti aku akan mengembalikan ke Candi Simping. <laughs> Cadar hitam memacu kudanya menembus malam yang taram temaram oleh cahaya bulan. Dia berkuda ke arah barat, menyusuri jalan-jalan di tepi sebuah hutan kecil. Mendadak tubuh Lucinggan bergerak-gerak. Nampaknya gadis itu keburu sadar. Dia terkejut sekali ketika menyadari bahwa seorang laki-laki telah menculiknya. Ah! Ah! Ah! aku! Turunkan! Diam! tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Siapa kau ini? Mengapa kau menculikku? Ayo, kembalikan aku. Nanti Gusti Putri marah kepadaku. Aku ditugaskan mencari air. Itu soal gampang. Nanti aku akan mengembalikanmu ke Candi Simpi. Tapi sekarang marilah. Temanilah aku bercakap-cakap. Kukira tempat ini cukup sepi. Ya, cukup nyaman untuk kita nikmati bersama-sama sambil berbincang-bincang. Eh, aku tidak sudi. Aku belum mengenalmu. Kau pasti ingin berbuat tidak senonoh padaku. Atau barangkali kau seorang perampok. Lucinda, apa benar kau tidak mengenalku? Apa? Dari mana kau tahu namaku? Kita sudah bertemu, loh. Kita sudah saling mengenal. Hanya perkenalan kita belum terlalu akrab. Sekarang inilah kita mempunyai kesempatan untuk saling mengakrabkan diri. Aku tidak mau. Ayo, kembalikan aku ke rombonganku. Kau jangan main-main. Kami membawa seratus orang prajurit pilihan. Dan kau tahu, aku adalah dayang-dayang istana Majapahit. Kalau kau berani berbuat kurang ajar padaku, nasibmu akan celaka. Aku tidak bermaksud buruk padamu, Lu. Aku hanya ingin bicara. Tunggu. Tunggu dulu. Sepertinya... Sepertinya aku pernah mendengar suaramu. Iya, sepertinya aku dapat mengenali suaramu. Tapi di mana ya? Aku... Aku lupa. Sekarang kau akan dapat mengingatku lagi dengan baik. Lihatlah, Lih. Lihatlah, siapa aku ini? Laki-laki bercadar itu segera membuka cadarnya. Duh, Jinggan terkejut. Dia mundur selangkah. Tuan Rakuti? Benarkah kau Tuan Rakuti? Rakuti tersenyum. Memang, laki-laki bercadar hitam itu adalah Rakuti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa maksud Rakuti membawa lari Luh Jinggan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.